Semoga ini merupakan sebuah tanda-tanda kebaikan Allah kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang ingin ia beri hidayah Allah akan lapangkan hatinya untuk melaksanakan agama Islam Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan hatinya untuk melaksanakan agama Islam. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agamanya. Faqih artinya alim, berilmu tentang agamanya. Semoga kehadiran kita di majlis-majlis ilm adalah bahagian daripada berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bab kita dalam kitab Sahih Muslim pada malam ini adalah bab bayanu annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sesuatu kecuali yang disanggupi saja. Bayanu annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq. Keterangan bahwasanya Allah tidak akan memberikan beban kecuali yang disanggupi. Qala hadatsana Muhammad bin Minhalid Darir وأمية بن بسطام العنشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه sahabat Rasulullah SAW yang memiliki fadilah sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Abu Hurairah, lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh" wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir 284 Ketika turun kepada Rasulullah ayat yang maknanya milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau kalian dan memperlihatkan apa yang ada di hati kalian, autukhfuhu atau kalian menyembunyikannya, yuhasib yang maknanya milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau kalian dan memperlihatkan apa yang ada di hati kalian, autukhfuhu atau kalian menyembunyikannya yuhasibkum bihillah Allah akan hisap kalian dengan yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan tersebut meskipun kalian tampakkan meskipun kalian sembunyikan di hati kalian suatu kesalahan Allah akan hisap itu fayaghfiru liman yasha Allah bisa mengampunkan orang yang ia kehendaki wa yu'adzibu man yasha dan dia bisa mengadab siapa orang yang ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Tatkala ayat ini turun Al-Baqarah 284 qala berkata Abu Hurairah fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berat yang demikian itu terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah merasakan ayat ini terlalu berat, sangat berat. Istadda dhalika ala ashabin Nabi. Bersangatan berat ayat ini diterima oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Fa'atau Rasulullah saw. Maka mereka mendatangi Rasulullah saw. Thumma baraku ala rukab. Ketika sampai di hadapan Rasul, mereka terduduk di atas lututnya. Artinya berlutut di hadapan Nabi saw. alaihi Mereka berkata, Hai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kullifna minal a'mali ma nutiq. Dan kita kini telah dibebankan amalan-amalan yang kita sanggupi. As-salatu was-siyamu wal jihadu was-sadaqatu yaitu salat, puasa, jihad, sedekah. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayah dan sekarang telah diturunkan ayat ini kepadamu. Wala nutiquha. Dan kami tidak sanggup. La nutiquha. Kami tidak sanggup. Qala Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum? Apakah kalian ingin berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh ahli kitab dua ahli kitab sebelum kalian sami'na wa asayna mereka berkata kami dengar dan kami maksiati kami dengar dan kami langgar apakah kalian ingin mengatakan yang seperti itu yang seperti yang pernah diucapkan oleh dua ahli kitab kami dengar tapi kami langgar balqulu bahkan katakanlah sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa masir. Kami dengar dan kami taati. Kami memohon ampunanmu ya Rob dan kepadamu kami akan kembali. Maka para sahabat pun qalu berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan itu pun diucapkan oleh sahabat Nabi. Ketika mereka sampai kepada ayat ini mereka ucapkan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Rabb kami taati ya Rabb, kami mohon ampunanmu ya Rabb dan kepadamu kami akan kembali. Falamma qtara'aha ahal qaum tatkala sudah dibaca terus oleh kaum yaitu para sahabat Nabi, dzallat biha alsinatuhum, sehingga lidah mereka sudah lancar mengucapkan ini sudah sering mereka ucapkan, mudah lagi mereka untuk menerima ayat lalu mereka ucapkan sebagai balasannya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir fa anzarallahu fi athariha maka Allah turunkan setelah itu, setelah sudah biasa, terbiasa lisan para sahabat membacakan ayat ini kemudian membalas dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat berikutnya, juga ayat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah. Kalau yang tadi 284, ayat berikutnya 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Telah beriman Rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Robnya dan begitu juga orang-orang mukminin telah beriman kullun amana billah semua mereka beriman kepada Allah wa malaikatihi malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadim rusuli. Kami tidak akan membedakan antara sesama rasul. Wa qalu dan mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Menjawab ayat yang pertama tadi turun. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah azza wa jal. Tatkala mereka sudah melakukan semua itu, Allah nasakh ayat tersebut dengan firman-Nya Azza wa Jal, fa anzalallahu Azza wa Jal, Allah turunkan firman-Nya yang berikutnya juga ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah yaitu 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah tidak akan bebankan suatu jiwa kecuali yang sanggup dia lakukan. Untuknya apa yang dia kerjakan dan adab akan menimpanya maksiat yang dia laksanakan. Rabbana wahai Rabb kami la tuakhidna jangan engkau adab kami inna sina au akhtana jikalau kami lupa atau kami salah. Qala na'am Allah menjawab iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Ya Allah, jangan bebankan kami suatu beban beban berat yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami? Qala na'am. Allah menjawab, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami lakukan. Qala na'am. Allah menjawab, ya. Na'am. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni kami, Maafkan kami, ampuni kami, beri rahmat kami. Engkau adalah Rob kami. Maka tolong kami terhadap orang-orang yang kafir. Allah berkata, "Na'am." Di dalam riwayat berikutnya masih sama berbicara tentang masalah itu, tetapi jawaban Allah bukan "Na'am", kan tetapi jawabannya "Fa'altu." Saya telah lakukan. Fa'altu, saya telah lakukan. Setiap potongan yang tadi yang tadinya "Na'am" Jawaban dalam riwayat berikutnya faal fa'altu. Aku telah lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemudahan agama Islam. Di mana Islam tidak akan membebankan kepada umatnya sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Sebuah pondasi di dalam agama kita yang disebut dengan taisir mudahan kemudahan Islam berada di atas pondasi mudah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersabda inna dina yusrun sesungguhnya agama ini mudah walan yushad hadad dina ahadun illa galabah dan siapa saja yang memberat-beratkan di dalam agama ini itu akan mengalahkannya artinya dia akan melenceng dengan sifatnya yang memberat-beratkan di dalam agama Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih salah satu bukti kasih Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kita sesuatu yang mudah seorang badu orang dari padang pasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Maka Nabi memberikan dia amalan-amalan yang wajib dalam agama kita. Syahadat, salat, zakat, puasa, yang wajib-wajib saja. Salat lima waktu, zakat, puasa pada bulan Ramadan. Dia berkata, "Illam azid alaihi Adhul jannah." Kalau saya tidak tambahkan sesuatu kecuali yang ini saja, apakah saya bisa masuk surga? Kala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Orang Badui ini tadi radhiyallahu anhu karena dia sahabat Rasulullah SAW kalau tidak salah namanya dom dom datang dari padang pasir kepada Rasulullah SAW lalu dia orang setelah mendengar Rasulullah mengatakan iya dia pun pergi sambil berkata, Wallahi la azidu ala dhalika syai'ah. Demi Allah saya tidak akan tambah sedikit pun. Yang telah disebutkan tadi. Sambil pergi dari Rasulullah mengucapkan itu kata-kata. Bukan tekad untuk bertambah, tapi tekad untuk tidak akan menambah. Sambil berbicara, sambil mengungkapkan kata-kata seperti itu, dia berpaling dari hadapan Nabi. Pergi. Sambil mengucapkan kata-kata tersebut. Wallahi la azidu ala dhalika syai'ah. Demi Allah saya tidak akan tambahkan. Rasulullah berkata setelah perginya orang ini, aflaha in sadak. Orang ini akan berjaya apabila dia jujur dalam kata-katanya. Oleh karena itu, seluruh para ulama sepakat orang yang hanya mengerjakan pekerjaan wajib kemudian meninggalkan yang haram, terutama dosa-dosa besar, pasti masuk surga. Inilah kemudahan yang luar biasa yang ada di dalam agama kita ikhwan fiddin rahimakumullah maka setiap hukum yang Allah turunkan setiap syariat yang Rasulullah SAW turunkan pasti bisa kita lakukan tidak ada yang tidak bisa dilakukan karena semua hukum itu berada di atas sebuah pondasi mudah dan gampang ayat yang ada di dalam hadis ini yang menerangkan kepada kita mari kita lihat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, termasuk kita. Dan seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki. Dan apa saja kelebihan yang ada pada kita tidak perlu kita sombong dengannya. Karena semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita memiliki ilmu, tidak boleh kita sombong kepada manusia dengan ilmu yang ada pada kita. Sehingga seluruh orang kita katakan bodoh. Dan kita selalu ingin tinggi. Kita memiliki kelebihan harta, tidak boleh kita sombong dari hadapan manusia. Takabur dengan hartanya adalah sifat korun dan pengikut-pengikutnya. Kita mempunyai kekuasaan, tidak perlu sombong. Karena kekuasaan itu Allah yang memberikannya kepada kita. Yu'til mulka man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dan Allah akan cabut kekuasaan itu dari orang yang ia kehendaki. Tahun ini seseorang bisa diagungkan. Dua tahun berikutnya dia orang yang paling dihinakan. Dan itu sudah kita saksikan di hadapan mata kita. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang ia kehendaki. Allah cabut dari orang yang ia kehendaki. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Walaupun kalian perlihatkan apa yang ada di hati kalian dan kalian sembunyikan, Allah akan hisap itu. Ini yang diberatkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Seluruh yang terlintas di hati dihisap oleh Allah. Hasilnya yu'adzibu may yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah akan ampunkan orang yang ia kehendaki dan Allah akan adab orang yang ia kehendaki. Artinya, adab akan menimpa dosa-dosa yang terlintas di dalam hati. Ayat ini menerangkan azab akan menimpa atas maksiat yang tidak dilakukan tapi terlintas di dalam hati. Jujur, kita terkadang terlintas maksiat di hati kita. Dan mungkin di antara maksiat itu ada dosa besar yang terlintas tersebut. Ayat ini menunjukkan Allah akan hisap walaupun itu hanya terlintas di hati. Tersembunyi di hati Allah akan hisap dan Allah akan adab orang yang ia kehendaki dan Allah akan ampunkan untuk orang yang ia kehendaki dan ini berat diterima oleh sahabat Nabi. Mereka bisa membersihkan amalan, berusaha untuk bersih dari amalan, tapi yang terlintas dalam hati kadang-kadang datang tanpa disadari. Kadang-kadang hati itu datang, oh namanya bisikan syaitan, diberikan lintasan maksiat ke dalam hati kita. Ini yang diberatkan oleh sahabat Nabi. Allahu ala kulli syai'in. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Fashtadda dzalika ala ashabi Rasulullah SAW Berat hal itu diterima oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka datang kepada Nabi. Berhadapan dengan Nabi mereka berlutut di hadapan Rasulullah SAW faqalu mereka mengadu kepada Nabi SAW ya Rasul kulifna minal a'mali ma nutik kita telah dibebankan amalan-amalan yang kita sanggup lakukan As-salah bisa, siam kita sanggup, al-jihad kita sanggup, walaupun berat, tapi kita sanggup. As-sadaqah juga seperti itu. Waqad unzilat 'alaika hadil ayah wala nutiquha. Diturunkan kepada engkau ayat ini dan kami nggak sanggup. nggak sanggup menolak was-was, nggak sanggup menolak lintasan-lintasan maksiat yang lewat di hati kami. Bagaimana kami akan menghadapinya? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepada mereka sambil mendidik didikan Rasulullah SAW didikan yang tidak akan pernah tertandingi madrasah keimanan arturiduna antakulu kama kala ahlul kitabain apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua ahli kitab Yahud dan Nasara min qablikum sebelum kalian mereka berkata sami'na wa asayna Jawabannya tentu tidak. Ini yang dinamakan dalam bahasa Arab istifham ingkari. Bertanya tapi mengingkari. Bertanya tapi mengingkari. Istifham ingkari adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Ayah sabul insanu an yutraka Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk suatu hal yang sia-sia? Jawabannya pasti tidak. Tidak perlu dijawab. Karena pasti jawabannya tidak. Karena ahlul kitab sebelum kita qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Maka hati mereka dipenuhi oleh penyembahan mereka terhadap ijil, anak sapi. Bal qulu Rasulullah SAW setelah mentahdir mereka, memperingatkan mereka dari tindakan ahlul kitab yang mendengar sabda, mendengar wahyu turun tetapi mereka mengatakan sami'na wa asaina ada di dalam Al-Quran soal Al-Baqarah. Lalu Rasulullah didik balkulu. Tapi katakanlah. Sambut firman Allah dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kemudian sambung dengan gufranak. Mohon ampunanmu hai Rabb. Gufranaka Rabbana. Kami mohon ampunanmu ya Rabb di hal-hal yang kami tidak sanggup lakukan, hal-hal yang kami menyelisih, kami mohon ampunanmu wa ilaikal masir dan kepadamu lah kami akan kembali. Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika wahyu turun merasa berat jangan ucapkan sami'na wa asaina. Bisa kami dengar tapi kami nggak sanggup lakukan. Tidak. Tetapi harus disambut dengan sami'na wa ana. Lalu apa yang kurang, apa yang tidak beres, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dihindari, ghufranaka. Mohon ampunanmu ya Rob. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari seluruh kesalahan. Dan ini seharusnya ucapan yang keluar dari lisan yang berasal dari hati setiap seorang mukmin dan muslim. Ketika dia mendengar wahyu dari Allah turun, dia baca. Ketika dia mendengar sabda Rasulullah SAW dari hadis yang sahih, mauqifnya harus sami'na wa ata'na. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kami dengar, kami taati. Ada orang kelompok kaum muslimin yang maukifnya atau cara dia berhadapan dengan wahyu bukan seperti ini. Sami'na wa ata'na, tidak seperti itu dia. Kami dengar, kami taati, tidak. Tapi cara mereka adalah sami'na wa tadabbarna wa ata'na. Kami dengar, kami teliti dulu baru kami ikuti. Ini berbeda dengan Al-Qur'an berbeda dengan tuntunan Rasulullah dan pasti membuahkan kesesatan. Karena wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu yang berupa hadis tidak perlu diteliti. Kebenarannya hak absolut karena berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan hadis kedua-duanya wahyu. Ini yang tidak dipahami oleh orang mutakallimin dan ahlul kalam, ahlul mantik. Dia tidak merasa bahwa sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Dia mengatakan sabda Rasulullah ada perkataan manusia biasa. Wejangan-wejangan seorang faqih, seorang alim. Pada Allah berkata, "Wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak akan berbicara dengan hawa nafsunya. Tetapi semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka seperti yang saya katakan tadi bahwa Al-Quran dan Hadis tidak perlu ditelaah lagi, tidak perlu diteliti, karena dia pasti benar. Setelah Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya begini kalian harus berhadapan dengan Al-Quran, lalu mereka berkata dan mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap membaca ayat ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasa berat yang ada di hati mereka mereka lawan dengan kata-kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika mereka sudah biasa membaca ayat ini, sudah ringan lisan mereka membaca kata-kata ini ketika berhadapan dengan ayat Al-Qur'an ini, anzalallahu fi athariha Allah turunkan setelahnya Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sungguh Rasul telah beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Robnya dan juga orang-orang yang mukmin. Allah nyatakan keimanan di hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk keimanan ke hati mereka, karena Allah sudah mencap para sahabat Nabi sebagai orang-orang yang mukminin. Lihat ayat ini, amanar Rasul. Setelah turun ayat itu, Lalu disambut dengan sami'na wa ata'na. Allah turunkan ayat berikutnya, Rasul telah beriman dengan seluruh yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang dituju oleh ayat ini? Para sahabat. Orang yang dituju dalam ayat ini wal mu'minun adalah para sahabat. Dan juga merupakan sifat orang-orang yang beriman setelah para sahabat Nabi. Mereka akan mengatakan sami'na wa ta'ana kepada setiap wahyu yang turun. Baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tidak seperti kata-kata manusia sombong. Yang tergiur dengan kecerdasannya. Terlena dengan kecendikiawannya. Dia berkata, sudah saatnya kita mengkritik hadis Nabi. Semoga Allah beri dia hidayah. Orang-orang yang beriman akan mengikuti langkah para sahabat ketika wahyu turun dia akan berkata sami'na wa ata'na kullun Nabi dan Rasul Nabi dan orang-orang yang beriman yaitu para sahabat telah beriman kepada Allah kepada malaikatnya kepada kitabnya kepada rasulnya dan akidah mereka la nufarriqu baina ahadimir rasulih kami tidak akan membedakan satu rasul dengan rasul yang lain artinya tidak membedakan di sini artinya adalah kami tidak mengimani suatu nabi dan kafir kepada nabi yang lain. Semuanya adalah nabi dari Allah Subhanahu wa taala, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membedakan di sini maksudnya tidak membedakan beriman dengan sebahagian nabi, kafir dengan sebahagian nabi yang lain. Itu tidak boleh. Tetapi membeda-bedakan di sini tidak akan termasuk ketika kita membedakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Itu juga membedakan kan? Kenapa ini lebih diangkat, ini tidak? Bukan itu yang dimasukkan oleh ayat. Membedakan dalam ayat maknanya adalah kafir terhadap seorang nabi, beriman kepada nabi yang lain. Itu yang dimasukkan oleh ayat membedakan di sini. Beriman kepada sebahagian dan ingkar kepada sebahagian. Seperti ahlul kitab, beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, tapi kafir terhadap Nabi Muhammad. Ini orang kafir. Oleh karena itu, sebuah akidah ahlus sunnah wal jamaah Ingkar dan kafir terhadap seorang nabi sama artinya ingkar dan kafir kepada seluruh nabi. Al-Qur'an berbicara tentang umat Nabi Nuh. Kadzabat nuh Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan mursalin. Mursalin adalah kata-kata jamak seluruh para nabi, seluruh para rasul. Padahal yang didustakan kaum Nabi Nuh hanya Nabi Nuh sendiri. Yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh adalah Nabi Nuh sendiri. Tetapi Al-Qur'an turun menerangkan kadzabat nuh Nuhinil mursalin. Begitu juga kadzabat Tsamudul mursalin. Kadzabat kaum Adinil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan seluruh rasul, kaum samud telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan oleh mereka adalah nabi yang diutus kepada mereka saja. Di sini ulama mengambil akidah bahwa mendustakan seorang nabi sama artinya mendustakan seluruh nabi. Sehingga kaum Nabi Nuh dicap oleh Allah adalah kaum yang mendustakan seluruh nabi yang diutus. Padahal mereka hanya mendustakan Nabi Nuh. Adapun membedakan nabi dalam sisi derajat itu warid atau ada di dalam agama kita. seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah lima. Ulul azmi minar rusul. Dibahas dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an disebut nama mereka. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lima yang lebih mulia lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah mengatakan ana sayyidul bashari wala fakhar. Saya adalah pemimpin seluruh manusia tapi tidak ada kesombongan. Subhanallah. Pemimpin seluruh manusia Nabi Muhammad. Kemudian beliau tambahkan di belakangnya la fakhar. Bukan, tidak ada kesombongan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi maksud ayat la nufarriqu baina ahadim kami tidak membeda-bedakan rasul artinya adalah seperti yang kita bicarakan tadi. Wa qalu dan mereka mengatakan terhadap firman Allah yang turun, terhadap wahyu yang turun, terhadap ajaran yang turun kepada mereka sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah azza wa jal ketika mereka sudah melakukan itu ya, Allah hapuskan syariat tersebut dan Allah turunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan bebankan jiwa kecuali hal-hal yang dia sanggupi laha makasabat untuknya apa yang dia kerjakan dari amal kebaikan wa 'alaiha maktasabat dan azab atasnya dari apa-apa yang dikerjakan daripada kemaksiatan Rabbana mereka akan berkata la tu'akhidna in nasina aw akhtana Ya Rabb kami jangan engkau azab kami dengan yang suatu yang kami lupa atau suatu yang kami salah Allah menjawab na'am dalam dalam riwayat berikutnya fa'altu saya lakukan menunjukkan di dalam agama kita sesuatu yang dilakukan karena lupa, suatu kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena salah. Salah di sini artinya adalah kita ingin benar dan kita berusaha mencari kebenaran tetapi salah jalan. Padahal kita sudah berusaha untuk benar tetapi tersalah dan bukan maksud kita untuk ingin melakukan kesalahan kita ingin melakukan yang hak, yang benar tapi salah. Kita melakukan sesuatu yang salah. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, kita tidak pernah tidak akan pernah lepas dari kesalahan manusia ini. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan doa orang-orang yang beriman, Rabbana la akhirna inna sina aw akhtana. Allah akan kabulkan. Naam, ya. Fa'altu. Saya lakukan. Saya tidak akan adab Allah tidak akan berikan adab kepada orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan karena lupa atau orang yang melakukan kesalahan karena tersalah dalam melakukan sesuatu padahal dia tidak maksudkan itu. Ayat berikutnya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah jangan bebankan kami suatu hal yang berat yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dalam syariat-syariat Nabi sebelum kita Syariat Nabi tersebut lebih berat daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meminta kepada Allah jangan bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana yang telah pernah engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Di antara syariat berat syariat kepada yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Qur'an fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka taubatlah kalian kepada Rob kalian setelah kalian tobat, bentuk dua pasukan dan saling berperang. Siapa yang wafat wafat, siapa yang hidup dia hidup dengan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat lain yang turun kepada umat-umat sebelum kita, sebuah pakaian yang terkena najis nggak bisa dicuci, tapi harus dipotong. Kala na'am. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya, tuh, Saya lakukan tidak akan bebankan kepada kalian syariat yang berat yang telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami apa-apa yang tidak kami sanggupi. Ini dia yang dimaksudkan oleh Imam Muslim. Ayat ini, potongan ayat yang terakhir sebelum terakhir. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kebebani kami sesuatu yang kami tidak sanggup lakukan. Dan Allah sudah mengabulkan. Naam. Allah menjawab, "Ya, saya akan lakukan." Tidak akan bebankan kalian suatu hal yang tidak sanggup kalian lakukan. Oleh karena itu, kita sangat yakin bahwa seluruh syariat Islam pasti bisa diamalkan. Ketika kita tidak bisa mengamalkannya bukan karena manusia tidak sanggup, tapi hatinya yang berkarat untuk mengamalkan. Padahal kalau dia amalkan pasti bisa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami. Beri kami rahmat. Engkau adalah Rob kami, Maulah kami, junjungan kami. Berikan kami pertolongan terhadap orang-orang yang kafir. Qala na'am. Allah berkata, "Iya." Pertanda bahwa kita akan dimaafkan seandainya kita mau mohon maaf dari Allah Subhanahu Diampunkan kalau kita memohon ampunan Allah. Kita diberi rahmat, ya, dan kita akan dimenangkan dari orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman pasti dimenangkan dari orang kafir, tidak di dunia di akhirat. Dan seluruh cerita Rasul, seluruh cerita Nabi SAW diceritakan kepada kita di Al-Qur'an, memperlihatkan dengan jelas realitas sejarah bahwa orang mukmin selalu menang. Walaupun awalnya mereka ter, tertindas. Tetapi Allah akan selalu memberikan kemenangan kepada mereka di dunia, apatah lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kaum muslimin sekarang ini ingin menang dari orang kafir, caranya gampang. Satu saja, tanamkan keimanan kepada diri, kepada anak, kepada masyarakat. Pasti kita akan menang dari orang kafir. Tetapi mencari kemenangan bukan dari jalan keimanan, hancur mencari kemenangan dari orang kafir tapi bukan dengan jalan keimanan tidak akan berhasil Khanfiddin rahimakumullah langsung saja kita kepada pertanyaan lihat cuaca yang mendung bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan biar silahkan memberikan pertanyaannya Fadal Kalau tidak ada Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan kita hidayah kepada ilmu dan amal Dan ilmu harus berbuah dengan amal Dan amal harus dilandasi oleh ilmu Tidak bisa mereka berdiri sendiri Ilmu tanpa amal adalah kemurkaan dari Allah Dan amal tanpa ilmu adalah sebuah kesesatan Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik والحمد لله رب العالمين